Jangan pula kamu mendengarkan orang yang berbicara dalam agamanya dengan akal dan logikanya. Karena logika orang itu bisa salah, bisa benar. Permasalahan ini beliau Imam Ibn Battah menjelaskan kepada kita tentang larangan ahlu sunnah dan celaan para a'immah mereka sepakat ijma' ulama sunnah dan ulama hadis tentang celaan ro'yu mereka sangat mengingkari dan mentahdir ahlur ra'yu yang berbicara agama hanya dengan dasar akal dan logika mereka. Dalam bab ini ada asar yang diriwayatkan bahkan asar yang termasuk paling ulu, paling tinggi yaitu kepada Umar ibn al-Khattab sebelum para aimah yang lain berbicara di mana Daruqutni dan juga al likai dan Imam Al-Harawi rahimahumullah meriwayatkan dari Umar berkata Ashabur ra'yi ada usunan Orang-orang itu ahlur ra'yu adalah musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahadith an yahfadzuha. Mereka tidak mampu untuk menghafal hadis. Wa tafallatat minhum falam ya'uha. Hadis itu terlepas dari mereka sehingga tidak mungkin untuk mereka memahaminya. Faqalu birra'i fadallu wa adallu maka berbicaralah mereka dengan ro'yu mereka dengan logika mereka sesatlah mereka dengan itu dan menyesatkan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Ajurri dalam syariah dari Umar pula beliau katakan Al-Quran kalamullah Quran itu perkataan Allah Fala tasrifuhu ala araikum Maka jangan kalian hadapkan penafsirannya kepada rokyu kalian Artinya Umar wasiatkan kepada umat ini untuk generasi-generasi berikutnya jika ingin mencari dan mengetahui tafsir Quran maka cari dan pelajari tafsirnya dengan penafsiran ayat Quran yang lain atau ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW atau yang difahami oleh para sahabat adapun Rokyu kalian jangan Bukan dengan hawa nafsu dan logika kalian Kata Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Dalam I'lamul Muwaki'in Setelah beliau bawakan Asar-asar dari Umar ini Wa asanidu hadihil asar an Umar Fi ghayatis sihah dan sanat kepada Umar dalam hal ini sangat sahih. Ketika Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang fatwa dan royu serta tahdir beliau dari membicarakan hukum atau agama ini dengan dasar ro'yu. Lalu beliau nukilkan beberapa riwayat dan asar dari para a'immah termasuk yang tertinggi beliau riwayatkan dari Umar tadi. Lalu beliau katakan sangatnya sangat sahih. Begitu pula diriwayatkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata iyyakum warra'ya fa innallaha radda ala malaikatihi atau alal malaikah ar-ra'ya Hati-hati kalian Kata Ibn Abbas Jauhi oleh kalian ro'yu Karena Allah Menolak dan Allah membantah para malaikatnya ketika para malaikat itu menyampaikan rokyunya. Faqala maka yang Allah sebutkan dalam ayat terkait kisah Nabiullah Adam alaihi salam yang Allah tentukan untuk turun ke muka bumi dan Allah jadikan sebagai khalifah. Para malaikat itu dengan ra'yu mereka alaihi wassalam menyampaikan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mereka berkata, apakah engkau akan jadikan di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, saling membunuh, berperang. Sementara kami selalu bertasbih kepadamu kami selalu mensucikan engkau maka Allah bantah Allah tolak Ra'yu para malaikat ini dengan firmannya Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui Apa yang disampaikan oleh para malaikat Alaihimussalam ditolak oleh Allah dan diajari mereka inni a'lamu ma la ta'lamun aku tahu aku berilmu yang tidak kalian ketahui yang kalian tidak fahami ilmunya maka perkaranya adalah itiba, wa ta'ah mengikuti dan mentaati apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang ia tetapkan, apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Demikian pula dalam Al-Ma'idah ayat keempat, Allah sebutkan kepada nabinya alaihi salam, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa anihkum dan agar engkau berhukum menegakkan hukum menjadi hakim menyelesaikan segala perkara dan perselisian di antara mereka dengan yang Allah turunkan dengan wahyu dengan syariat berhukumlah dengan yang Allah turunkan padamu. Ini perintah Allah kepada Rasulnya yang mulia. Kata Ibnu Abbas, walam yakul bima Dan Allah tidak katakan dalam ayat bima Dengan ro'yumu. Artinya ayat tidak mengatakan misalnya wa anihkum bainahum bima Berhukumlah, selesaikan, jadilah hakim dengan rokyumu, dengan akal dan logikamu tidak. Tapi yang Allah perintahkan kepada Rasulnya bima anzalallah dengan yang Allah turunkan padamu. Peganganmu, rujukanmu, sandaranmu adalah yang Allah turunkan, bukan rokyumu. Dan asar ini sangat kuat, sangat tajam dari Abdullah ibnu Abbas dalam menjelaskan tentang kedudukan rokyu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau berfatwa berfatwalah dengan yang Allah turunkan. Kalau Allah kada. kalau Rasulullah kada. Allah berkata begini, Rasulullah bersabda begini. Demikian jika kamu mengetahui ilmunya Imam Malik rahimahullah mengatakan kubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma hadzal amr wastakmal Rasul diangkat oleh Allah wafat alaihi salatu wassalam dalam keadaan urusan ini telah sempurna, tamam, kamal, utuh sudah sempurna. Urusan ini urusan adin, agama. Urusan Islam ini. Lalu beliau bawakan ayat ini. al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina maka yang menjadi kewajiban umat adalah mengikuti hadis-hadis riwayat rasulnya tidak mengikuti rokyu siapapun karena jika ro'yu pendapat orang yang dijadikan tumpuan dan pegangan akan datang entah itu hari ini atau esok orang lain yang lebih brilian otaknya, lebih cerdas, lebih pintar, lebih piawai, lebih bagus pendapatnya lebih tajam, logikanya lebih dianggap lebih benar, maka kamu tinggalkan yang lama kamu ikuti orang ini. Esok lagi entah kapan datang lagi yang lebih baik lagi, ditinggalkan yang ini, ngikuti yang itu dan terus demikian berpindah-pindah agamanya. Tidak ada yang dia pegangi. Karena rokyu seperti itu sifatnya. Terbatas. Datang berikutnya lebih benar, lebih baik. Artinya lebih tajam pandangan dan pendapatnya. Atau yang itu mungkin lebih fasih dalam bicara, lebih indah retorikanya dan seterusnya. Makanya manusia kamu lihat ketika itu ro'yu dan logika orang terus itu berubah dan dikritik. Dulu teorinya fulan yang dianggap benar dan diyakini kebenarannya karena gini gini gini yang dia jelaskan. Ternyata datang 10 tahun berikutnya, 20 tahun kurang lebih. Muncul ilmuwan baru yang membantah teori yang lama itu ternyata salah. Dan terbukti secara ilmiah kesalahannya ditemukan baru. Ternyata begini nih, orang tinggalkan yang lama. Ternyata salah. Pendapat itu, logika itu, ini yang benar. Dan begitu terus nanti 10 tahun berikutnya, atau kurang atau lebih, ternyata itu pun salah. Datang ilmuwan baru yang lebih pintar lagi, lebih ini ternyata itu salah. Dan begitulah manusia. Ra'yu jika agama ini berpijak kepadanya akan runyam urusan agama ini karena orang berbeda kekuatan akalnya dan berbeda tingkat kecerdasannya. Dan seperti tadi, silih berganti datang satu yang lain mengkritik menunjukkan sisi lemahnya atau dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini itu karena maka agama menjadi bahan permainan manusia diubah-ubah dan ditambah dan dikurangi semau mereka Kata Imam Malik, kullama jaa akhar aqwa fir ra'yi ittaba'tahu. Tiap kali datang orang yang lebih baik, Rokyunya kamu ikuti. Nanti datang lebih baik lagi, kamu tinggal ini, kamu ikuti yang sana. Pindah-pindah dalam beragama. Terkadang dia ikuti yang ini, dia dengar yang lain lebih bagus ternyata lebih menyentuh perasaannya lebih ini dia tinggalkan ini dia ikuti yang itu mana yang bagi dia lebih dia senangi lebih dia anggap benar itu yang dia ikuti sehingga agama nggak ada kejelasannya ya talawan fi dinillah berubah rubah warnanya dalam agama Allah talawun orang yang menjadi mutalawin karena enggak ada yang dia pegangi dari nusus syariah Quran maupun sunnah Hal ini akan bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati aku sempurnakan kata Imam Malik arahadza la aku menganggap nggak akan sempurna urusan orang ini yang agamanya berdasarkan ro'yu ngikuti akal dan logika orang nggak akan sempurna dan tidak akan berhenti di batas tertentu berhenti di sini sudah enggak terus berkelanjutan pindah sana ke sana kemari nggak ada ujung pangkalnya maka nggak akan sempurna agama dia Bagaimana sempurna? Ini sekarang dia anggap sempurna, sekarang ini dia anggap betul. Dia yakini. Ternyata esok dia tinggal. Berarti nggak sempurna. Berubah lagi. Nah, dia pindah lagi keyakinan ke sana kemari. Padahal Allah telah sebutkan aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Yang faham dan meyakini ini tentang sempurnanya agama tidak akan dia berubah rubah Dia punya batas sudah. Ini yang dia yakini, ini yang dia pegangi. Demikian jika dalam agama dia ittiba. Yang dia ikuti nas Quran atau sunnah yang tidak akan ada perubahan padanya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah la takadu tara ahadan nadhara fi ra'yi illa wa fi qalbihi dagan. Kamu kalau melihat orang yang belajar rokyu agamanya dengan rokyu kamu akan dapati dalam kolbunya ada dagon. Ada kegelapan. Ada penyakit di dalam kolbunya. Tidak akan orangnya menjadi tenang. Tidak akan orangnya menjadi orang yang istiqomah dagon hatinya berpenyakit, merit, kolbunya selalu ada kegelapan yang menutupinya. yang gak akan sempurna seperti Imam Malik katakan. Maka gak akan kamu dapati orangnya teguh dan kokoh dalam keyakinannya, dalam agamanya, Kata Imam Ahmad, "Innama ala nas ittiba'ul athar an Rasulillah." Karena yang wajib umat ini mempelajari mengikuti riwayat asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati sahihiha min saqimiha mempelajari melihat mana yang sahih mana yang dhaif dari hadis itu thumma ba'da dhalika qaulu ashabi rasulillah kemudian setelah itu mempelajari melihat penjelasan dan pernyataan para sahabat Rasulullah SAW. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْدِهِمْ لِبَعْدٍ مُخَالِفًا فَإِنْ كَانَ نُذِرْ Terutama ketika itu ijma' kesepakatan di antara sahabat. Jika ada khilaf di antara mereka maka dipelajari dilihat perselisian itu. Fa ayyu qaulihim kana asbahu bil kitab fa ayyu qaulihim kana asbaha bil kitab ukhidha bihi au biqauli Rasulillah SAW ukhidha bihi. Mana dari pendapat sahabat itu yang lebih mirip kepada Quran atau kepada sunnah itu yang diambil. Fa idza ya'ti 'anin nabi wala an ahadin min ashabihi yundaru fi qaulit tabi'in. Jika tidak ada dari Rasulullah, tidak ada pula dari para sahabatnya, kita melihat fatwa dan pernyataan dari para imam-imam tabi'in. Fa'ayu kaulihim kana ashbahabil bil kitabi wa sunnah ukhidha bihi mana dari pernyataan tabi'in yang menyerupai Quran dan sunnah itu yang kita ambil. Waturika ma ahdathan nasu ba'dahu. Adapun yang dilakukan orang setelah mereka ditinggalkan, jangan diambil. Sudah menyalahi para tabi'in para sahabat bahkan menyalai Quran dan sunnah. Demikian yang Imam Ahmad jelaskan kewajiban umat ini terkait agama mereka dan apa yang menjadikan apa yang dijadikan sebagai tumpuan dan pegangan mereka. Disebutkan pula oleh Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah anak dari Imam Abu Dawud sahibus sunan ahlul ra'yi hum ahlul bid'ah ahlul ra'yu itu ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena ra'yu mereka hanya akan melahirkan bid'ah. Maka mereka adalah ahlul bid'ah. Wasadaqa rahimahullah. Dan benarlah apa yang beliau sebutkan. Ra'yu menetaskan bid'ah. Adapun wahyu yang dilahirkan olehnya adalah ismah wassalamah. Wahyu jika itu yang kamu ikuti, kamu maksum, terjaga dari kesalahan. Selamat kamu dari kekeliruan dari kesesatan. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah dalam akidah beliau tentang ahlur ra'yu hum mubtadi'atun dullal mereka itu mubtadi'ah dan sesat. A'da'us sunnah wal athar. Mereka musuh sunnah, musuh athar. Yarawna din royan wa qiyasan wa stihsana. Mereka menganggap agama itu adalah royu, Qiyas dan sesuatu yang mereka nilai baik maka mereka katakan itu baik bukan dengan dalil bukan dengan syariah tapi dengan istahsanat dari diri mereka sendiri ro'yu sehingga ro'yu atau agama bagi mereka agama itu ini pendapatnya fulan, kiasnya fulan, dan istihsannya fulan. Fulan menganggap ini baik. Fulan bin fulan mengkiaskan demikian hukumnya. Wahum yukhalifuna al-athar wa al-hadith. Kata Harb al-Kirmani, mereka telah menyalahi athar mereka telah membantah dan menggugurkan hadis. Kata Harb Al-Kirmani, fakafa bihadza ghayyan wa tughyana. Maka cukuplah itu sebagai kesesatan dan melampaui batas tughyan melampaui batas dan tidak akan sempurna orangnya seperti Imam Ahmad katakan tadi, seperti Imam Malik. Nggak akan berhenti di satu titik. Berubah-ubah terus. Berpindah-pindah terus. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarah Arba'in Jami' Ulum beliau menukil dari para ulama hadis, ulama asar tentang orang-orang yang memperlebar permasalahan agama berbicara tentang sesuatu yang belum juga terjadi. Jika demikian, maka kita katakan demikian. Kalau terjadi demikian, sesuatu yang realitanya saja wallah alam terjadi mungkin atau tidak, nggak jelas. Tapi kalam berbicara sesuatu diperlebar permasalahan itu pecahannya ke sana kemari Kata Ibnu Rajab, "Wa minhum man tawassa'a min taulidil masail qabla wuqu'iha." Di antara mereka ada yang memperlebar, memperluas pembicaraan, melahirkan permasalahan-permasalahan yang sebelum itu terjadi. Ma yaqa'u minha adatan wa ma la Sesuatu yang terkadang mungkin itu terjadi, bahkan sesuatu yang mungkin itu tidak terjadi. Siapa yang kemudian akan mengalami kasus-kasus semacam itu? Terlalu memaksakan diri kalu bitakallufil jawab an dhalik. Dan mereka memaksakan diri pula untuk menjawabnya. Bagaimana kalau begini? Lah kalau seperti ini, jika kemudian terjadi begini, mereka paksakan diri dengan rokyu mereka menjawab. Jika begini ya jawabannya begini, kalau begini begini dikiaskan ke permasalahan ini, kiaskan ke sana, kemari, istihsan. Wa kathratil khusumat fihi wal jidal alaih. Menimbulkan banyaknya percekcokan perdebatan dan perselisihan dalam masalah-masalah tersebut yang juga belum terjadi. Karena yang lain akan menolak, lah bukan demikian, kalau terjadinya begitu ya begini-begini jawabannya. Yang lain lagi, oh enggak, kalau terjadinya begitu, perkara yang terjadi aja belum. Sudah banyak perdebatan, banyak pendapat muncul dari mereka, dicela oleh a'immah yang semacam ini. Hatta tulada min dalika iftirakul qulub atau hatta tulida min dalik iftirakul qulub wastaqarra bisababil ahwa'u fiha wasyahna wal adawa wal baghdha' waqtarna dzalika Kafiran biniyatil mughalaba Semakin banyak perselisian dan perdebatan Semakin terpecah belah mereka Berselisih, bersetru Terpecah belah umat ini Hawa nafsu semakin dominan di sana muncul kebencian dan permusuhan sengit dan banyaknya seringnya yang diinginkan dengan itu adalah mughalabah bisa mengalahkan lawan bicaranya dia cukup senang dan bangga jika dikatakan bisa mematahkan hujah lawannya bisa mengalahkan argumentasi lawannya di majelis dia yang terangkat. Wah, fulan Masya Allah, pinter, tajam logikanya, rokyunya begini, begini, akalnya. Muhalabah, bukan mencari kebenaran, bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tunduk, tapi untuk memenangkan dirinya sendiri hawa wal billah talabul ulu wal mubaha wa sarfi wujuhin nas yang dicari adalah bagaimana pandangan orang tertuju padanya di majelis Wa hadza mimma dhammahul ulama rabbaniyun. Ini yang dicela oleh para ulama rabbaniyin. Para a'immah salaf. Wa dallati sunnah ala qubhihi wa tahrimihi. Dan sunnah jelas menjelas menjelaskan tentang tercelanya ini dan haramnya ini. Kata Ibnu Rajab, adapun para ulama hadis, para ulama sunnah dan yang mau mengikuti manhaj mereka dalam beragama, amma fuqaha'u ahlil hadis wal amiluna bihi yang mau mengamalkan ini fa inna mu'dhama hammihim al bahth an ma'ani kitabillah Jalla wa Az. Himmah terbesar mereka kesungguh-sungguhan mereka keseriusan mereka itu terfokus kepada pembahasan terhadap makna kitab Allah membahas tafsirnya apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini? Mereka berusaha mencari dan membahas, mempelajari. Ayat ini apa yang Allah maukan, kehendak Allah, penafsirannya seperti apa? Wa ma yufassiruhu minas sunanis sahihah. Mereka bahas, mereka pelajari sunnah hadis yang menafsirkan ayat-ayat itu. Wa kalami sahaba wa kalami tabi'in alahum bi ihsan. Mereka bahas, mereka pelajari penjelasan sahabat dan para tabi'in. Wa aidan al-bahthu an sunnati Rasulillah. Demikian pula semangat mereka para fuqaha hadis dan yang mengamalkan ini mengikuti mereka mempelajari sunnah Rasulullah wa ma'rifatu sahihiha wa saqimiha mempelajari untuk tahu mana yang sahih mana yang dhaif thumma tafaqquh fiha wa tafahhumuha wal wuquf ala ma'aniha kemudian mempelajari maknanya hadis syarah para ulama bagaimana tentang hadis ini dipelajari ya tafaqquh apa kandungan hadis ini? Apa yang Rasul kehendaki? Apa yang Rasul ajarkan dalam hadis ini untuk yang ingin beliau sampaikan agar umatnya faham? Dari hadis ini apa mereka gali? Dari penjelasan dan syarah para ulama hadis itu kesibukan mereka. Thumma ma'rifatu kalamis sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan fi anwa'il ulum. Begitu pula mengenal mempelajari penjelasan para sahabat, para tabi'in dalam bidang-bidang ilmu syariat yang lain. Dalam akidah, asar para sahabat Berkata Umar, berkata Abu Bakar, berkata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, fulan fulan, begini begini. Dalam akhlak pun begitu, dalam muamalah, dalam ibadah. Kata Ibnu Rajab, "Hadza huwa tariqul imami Ahmad wa man wafaqahu min ulama'il hadithir rabbani. Itulah jalannya Imam Ahmad. Itu manhaj Imam Ahmad dan para ulama lain yang seperti beliau dari para ulama rabbaniyin. Itu yang mereka lakukan. Sibuknya membahas Quran, penafsirannya yang benar bagaimana, apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini. Rasul sallam tentang hadis disyarah, dibahas apa yang beliau ingin sampaikan dalam hadis ini makna apa yang ingin difahami umatnya bagaimana para ulama sahabat tabi'in dan aima mensyarah dan menjelaskan kepada kita kata Ibnu Rajab setelah semua ini wa fi ma'rifati hadza syughlu syaghil anit tasyaghul bima ahdatha atau bima uhditha minar ra'yi. Kamu mempelajari itu semua tadi yang dari Imam Ahmad dan para ulama sunnah ulama Islam itu sudah sangat menyibukkan kamu. Sehingga kamu nggak akan punya waktu untuk mau nengok apalagi mau sibuk membahas rokyu nggak ada waktu ya luar biasa tafsir saja coba kalau kita mempelajarinya dengan benar dan baik satu ayat kadang dijelaskan begitu panjang lebarnya oleh para ulama apa saja kandungan ayat ini, hukumnya. Nah, apalagi kalau itu terkait hukum-hukum fikih, ahkam, sekian banyak permasalahan dalam ayat akidah ibadah nah. dibahas penafsirannya asar a'imma bagaimana menafsirkan ayat ini penafsiran a'imma dan para ulama mufassirin belum lagi untuk itu dituntut orang faham usul tafsir dia harus pelajari usul tafsir agar bisa memahami penafsiran dengan benar dengan kaidah-kaidah para ulama waktu semua ini sibuk memang itu baru tafsir belum lagi hadis. Dituntut berarti ngerti mustola, belajar mustola, belajar jarhu ta'dil, mengerti bagaimana dudukan perawi. Membahas satu perawi saja sudah sekian lama untuk bisa tahu para ulama sampai di mana mendudukkan perawi ini, hadis ini, Sohi, do'if, bagaimana penjelasan a'imah, waktu kan semua ini. Itu baru satu hadis. Baru riwayatan, secara riwayat. Nanti belum diroya. Maknanya, tafakku. Bagaimana syarah para ulama terhadap hadis ini. Penjelasan, perselisian para fukoha, bagaimana maknanya ini, ini, ini. Panjang lebar. Lah kalau orang seperti itu, mana ada waktu dia untuk ra'yu? Enggak ada. Makanya Allah selamatkan para a'imah yang mengikuti jalan ini. Imam Ahmad, Ibnu Hambal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan a'imah semuanya. Karena kesibukan mereka di sini. Ibnu Kathir, Syekhul Islam, Ibnu Al Qayyim semuanya. Mereka sibuk mengkaji membahas ini. Itu sudah sudah sangat menyibukkan mereka. Gak ada waktu mereka untuk nengok dan melihat apalagi mempelajari rokyunya fulan, istihsannya fulan, apa pendapat mereka, rokyu mereka logikanya gimana, gak ada waktu. Yang ini saja sudah sangat menyibukkan dan itu manfaat bagi mereka barokah waktunya. Terkadang satu hadis mereka kumpulkan jalan-jalannya, semua sanatnya, riwayatnya untuk diketahui syawahidnya, mutabaatnya untuk sampai kepada kesimpulan apakah hadis ini sahih atau dhaif apa hasan Adapun ra'yu malayantafi bihi wala sesuatu yang tidak memberimu manfaat tidak pula memberimu realita terjadi saja belum tentu seperti tadi. Ngapain banyak dibahas ke sana kemari? Wa inna ma yurithu tajadula fihi kathratal khusumat wal jidal. Yang diwariskan oleh rokyu ini banyak debat, banyak ngomong, banyak perselisihan, banyak kebencian dan permusuhan. Hanya itu. Yes. Pinter-pinteran ngomong saja. Nggak ada khosya dilahirkan darinya, rasa takut kepada Allah, terbenahi ibadahnya nggak ada di ro'yu. Terbenahi ibadahmu, terbenahi akidahmu, terbenahi akhlakmu nggak ada di ro'yu. Kemudian kamu jadi orang yang semakin baik, berakhlak, dicintai orang, terus berbenah diri. Nah, semakin tunduk kepada Allah takut nggak bisa rokyu mewariskan itu kepadamu. Bukan bukan ahlinya rokyu dan ahli rokyu untuk mewariskan semua itu. Makanya kata Yunus Ibnu Thari As-Saqafi imam rahimahullah Kata Imam Yunus, Nazartu fil amr fa idza huwal hadis war ra'yu. Aku melihat urusan agama ini yang dibicarakan orang cuman ada dua. Imma hadis manhajnya Imam Ahmad dan para ulama sunnah asar, sunnah, tafsir tadi atau ro'yu ahlu ro'yu Fawajatu fil hadis Zikrar rabb warububiyatahu, wajalalahu wa wa azamatahu. Ketika aku melihat hadis, artinya aku pelajari, ketika aku ikuti apa sih yang dibahas Walhamdulillah dengan taufik Allah antum jalani jalan ini, jalannya para ulama hadis. Bersyukurlah kepada Allah. Antum baca kitab-kitab para ulama hadis, ulama sunnah dari usulul thalatha, qawaidul arba, kasyfus syubuhat, Kitab tauhid, wasitiyah, ini itu. Kitab-kitab para ulama sunnah. Seperti Yunus Ibnu Sari katakan, yang ada di situ pembahasan tentang Allah. Rububiahnya. Keagungannya. Kebesaran Allah. Kita dikenalkan di situ sifat-sifat Allah. Semakin kita cinta, tunduk kepada Allah dengan mempelajari itu. Mengenal sifat-sifatnya. Wa dzikral arsh wa sifatal jannah wan nar. Di situ Dikenalkan kita dengan arsh, jannah, dan sifat-sifatnya, kenikmatan di dalamnya, nar, waliyadzubillah, bagaimana azabnya dan siksaannya, wa dzikran nabiyyin wal mursalin, penjelasan tentang para nabi, para rasul, bagaimana dakwahnya kepada umatnya, bagaimana umatnya yang menolak Bagaimana ketika mereka dustakan, dihancurkan, diadab oleh Allah. Wal halal wal haram. Yang ada di situ halal, haram itu yang kamu kaji, itu yang kamu pelajari. Nah boleh, ini halal, haram, ini sunnah, ini bid'ah, syirik, tauhid, dalil, ayat, hadis, penjelasan aima. Walhath ala silatul arham, ajuran untuk jaga, menyambung silaturahmi, akhlak ini itu. Ila akhiri banyak pembahasan-pembahasan agama. Maka kata Yunus ibnu Thari, fawajatu jima al khair fihi. Maka aku dapati semua kebaikan ada di dalam hadis ini, ada dalam sunnah. Apa yang kamu mau? muamalah boleh atau tidak diridhoi oleh Allah atau dimurkai cara dagang begini begitu kamu kaji bulughul maram undatul ahkam itulah jalan a'immah para ulama ngajari kamu semua ini Riyadus Solihin, Bul Mufrad, Bukhari, ini, itu. Akhlak-akhlak mulia diajarkan padamu, bakti pada orang tua, cinta baik kepada istri, muasyarah bil ma'ruf, tanggung jawab kepada anak dan seterusnya. <clears throat> Maka semua kebaikan ada di situ. Wa nadartu fil ra'i. Kata Yunus, kemudian aku melihat, membaca tentang ro'yu. Apa sih isinya Yang sudah di luar jalannya aimah ini. Kalau tidak mengikuti jalan ini, jalan yang lain sudah banyak macamnya. Isinya di situ faida fihi al makru wal hiyal. Makar. Hilah Orang diajari untuk pinter ngeles dari syariah. Bagaimana bisa terhindar dari syariat? Anu cara begini saja. Ya bisa kan dengan cara akalnya main di situ logikanya. Tahu itu haram dia cari cara bagaimana dengan ini dan itu terhindar melakukan dalam bentuk lain hilah nggak ada kemudian pendidikan terbiah. mengagungkan Allah ini larangan Allah harus ditakuti harus dijauhi takillah rasa takut nggak ditumbuhkan yang ada bagaimana bisa ngakali syariat tetap melakukan ini dan itu dengan cara-cara yang licik. Seperti Yahud, hila, khadi'ah, tipu daya, ngakali orang, menipu. Nah. Di situ isinya rokyu. Dan betapa banyaknya sudah cara-cara semacam ini. Nggak ada di situ kalau Allah begini, kalau Rasul penafsiran ayat ini dijelaskan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas begini begini, Ibnu Katsir berbicara ayat ini begini, nggak ada. Dalam kitab ini, akidah ini, misalnya Imam Sobuni Alalika Imam Ahmad menerangkan begini, Bukhari, Muslim, nggak ada. Ibnu Hajar mensara nggak ada. Yang ada rokyunya keluar semua dari dirinya sendiri. Nggak ada batasnya. Seperti tadi, Imam Malik, Imam Ahmad. Nggak sempurna urusan mereka. Nggak akan pernah bisa sempurna. Nggak akan ada batasnya terus bergonta-ganti berubah-ubah. Hilah, khodiah. Bagaimana mendolimi orang. Cara menipu dan mendolimi orang. Pinter-pinteran. begini caranya begini dengan cara halus, dengan cara ini, itu. Makan harta orang, dengan batil tapi dikemas sedemikian rupa sehingga orang tidak sadar, tidak merasa. Nah, wah kata tahu sesuatu itu haram, riba, nah, dicari-cari akal dan royu bagaimana untuk bisa mengkelabui syariat dalam hal ini. dan marak di masa-masa sekarang hal-hal yang semacam itu. Kalau terang-terangan kamu pinjam uang ke dia, pinjam 15 juta, mau oh ya kan ini 15, nanti kembalikan 17. Tahu riba, nyata Buat apa sih kamu 15? Saya mau beli motor. Ya tak apa ini 15 juta. Nanti kamu bayar nanti 17. Lu riba ini haram. Tahu. Nah, you di sini main hila. Khodiah. Kamu mau apa? Mau motor gini aja supaya kita nggak riba, masya Allah. Supaya nggak dosa. Tak belikan Ayo, eh, sama anak anak ke dealer. Berapa ini motor? 15 juta tak belikan ya 15 juta beli dia da, tak jual ke kamu motor ini kamu cicil ke anak sekian-sekian jatuhnya nanti 17 juta Masya Allah Wana nggak main riba Ana berbuat baik pada dia Ada orang-orang tertentu Yang kerjaannya itu Nunggu orang order apa baru dia belikan dengan dalih atau dengan anggapan itu bukan riba. Kamu mau beli tab handphone atau apa? Nah, mau apa kamu? Samsung tipe ini, anu ini. Nah, ya head. Tak belikan. Tipe apa? Tipe ini, speknya seperti ini ini. Nih. Ini kuotansinya. Tunjukkan eh anak beli dengan 5 juta. Hah, cicilan dua tahun, setahun, sekian-sekian tiap bulannya, nanti jatuhnya tujuh juta setengah misalnya. anak jual ke dia. Begitu anak belikan milik anak barang ini. Anak jual ya terserah anak dong, mau anak jual berapa. Hila. Ingin mengkelabui syariat untuk bisa melakukan perkara yang diharamkan olehnya. Itulah yang diajarkan ra'yu. Makanya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah memfatwakan haram jual beli yang semacam ini. Riba. Gak ada bedanya dengan tadi pinjam 15, dikasih 15, kembalikan nanti 17. Cuman dia hilah, dia kelabui demikian seakan dia jual beli. Lah kalau kamu jual belikan dari awal kamu beli ngapain menunggu orang. Di situ hilahnya syaitan. Sifat Yahudi ingin mengelabui syariat. Bagaimana saya mengelangkai yang haram ini. Khabith. Jelek, buruk. Dia nggak ada niat beli. Kalau nggak ada orang order ke dia, dia nggak akan beli barang ini. Cuman karena ada yang pesan ke dia, ada ini baru dia beli, kemudian dia jual. Kalau layaknya pedagang kan kamu misalnya dagang coba jabang apa, orang beli tidak beli ya kamu kulaan. Ya sudah kamu beber, ada yang beli ya alhamdulillah, ada keuntungan, tidak ya sudah. Insya Allah di lain waktu kamu jual madu ya begitu kulaan. Alhasil bahwa yang di dalam ro'yu intinya hilah kamu diajari pinter-pinteran ngakali syariat, mengkelabui syariat. Yukhadi'un Allah. Berupaya untuk menipu Allah. Wa khadi'uhum. Dan Allah membalas tipuan mereka. Maka di dalam ro'yu kata Yunus ibnu Thari ada atur rahim pula. Memutus silaturahmi. Diajarkan bagaimana hubungan itu retak. Gak ada dididik keutamaan silaturahmi, fadilahnya, menjaga bagaimana hubungan keluargaan itu tetap harmonis, berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka nggak ada. Sebaliknya justru Fajima usyar fihi. Maka segala kejelekan ada di rokyu. Lawan dari sunnah atau hadis. Kamu ingin kejelekan, kamu ingin hal-hal yang khabith, yang jahat, yang buruk, rokyu tempatnya. Di situ kamu diajari. Nggak akan terbenahi ibadah di situ, nggak akan terbenahi akidah di situ, nggak akan terbenahi iman dan akhlak di situ. Gak ada di situ dibahas sifat Allah bagaimana penjelasan ulama aima sifat ini maknanya begini begini. Dan dengan kamu mempelajari sifat ini pengaruhnya kepada kejiwaan, kepada mentalmu begini begini begini. Masya Allah. Tauhidul asma wa sifat Gak ada itu di rokyu Gak akan pernah kamu jumpai pembahasan iman, tauhid, uluhiyah, ini nggak ada. Semua kejelekan yang ada padanya. Demikian Yunus Ibnu Thari, rahimahullah sebutkan. Makanya kata Ahmad Ibnu Syabu ya, imam ma'ruf rahimahullah Kata Imam Ahmad Ibnu Syabu ya. Man arada ilmal qabr fa bil athar. Yang ingin ilmu kubur, kuburan, pelajari athar. Athar riwayat dari Rasulullah, dari sahabat tabi'in. Artinya untuk keselamatan kamu di kuburmu. Untuk kamu bisa jawab pertanyaan dua malaikat. Untuk kuburmu akan menjadi taman. Dari taman-taman surga bagimu. Kelak ketika engkau meninggal. Jika itu yang kamu inginkan dan kamu pentingkan, pelajari azhar. Riwayat-riwayat dari Rasul, sahabat, tabi'in. Di situ tempatnya. Untuk urusan akhiratmu jika kamu pentingkan. Waman arada ilmal khubuz fa alaihi birra'i. Adapun kalau yang kamu inginkan adalah roti, maka ro'yu tempatnya. Artinya roti ma'ash, kehidupan, makanan, ini kamu ingin kehidupan, kamu ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin dunia, ingin harta benda dan yang semisalnya, maka rokyu tempatnya. Kalaupun kamu sampaikan kepadanya, bila nusus, ayat, hadis-hadis Rasul Zalam. nah, dia akan gunakan rokyunya untuk menolak semua itu. Dia akan takwil-takwilkan dengan dipaksakan. Ada saja, iya itu tapi kanan, oh itu kan persepsi kamu. Wah, tidak demikian maknanya. Anu tapi niat dan keinginan untuk tunduk ya Allah, ini perintah Allah. Ini ajaran Rasul saya harus ikuti. Gak ada dan tidak diajarkan memang padanya. Rokyu tidak mengajarkan itu padanya. Bisa saja dia takwilkan, dia belokkan, dia tekuk ke sana kemari. Bagaimana dia bisa lepas dan terhindar untuk mengamalkan dan mentaati dalil yang ada. Dia tidak ingin berfatwa berdasarkan dalil-dalil itu. Tetapi fatwa dia dia inginkan bagaimana itu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang, apa yang dituntut dan dimaukan oleh mayoritas manusia. Bagaimana fatwa dia sesuai dengan tuntutan dan keinginan mereka, bukan berdasarkan dalil. Kalau seperti itu, makmur dunianya. Khubus tadi. Mudah dia dapati roti, artinya makanan dia, sembakunya, Lancar urusan dunianya. Adapun yang berpegang dengan nusus Quran dan sunnah dalil dan ilmu dari Allah dan Rasulnya kalau itu yang dia pegangi, itu yang dia fatwakan, itu yang dia sampaikan. Kalaupun harus bertentangan dan menyelisih sekian banyak orang, dia nggak peduli. Dengan itu dia membentur sekian banyak orang memang lawan arus. Karena bagi dia yang dia pentingkan keridoan Allah bukan manusia. ia ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang mungkin akan banyak benci padanya. Orang mungkin akan banyak memusuhi dia. Dari mereka pernah kita dapati ditanya, ini ahlu royu ini. Apa hukumnya merayakan ulang tahun, pesta ulang tahun. Dan di situ eh, adatnya atau kebiasaannya meniup lilin ya kan. Lilin taruh di kuenya kemudian ditiup eh, dengan mengucapkan atau lafatkan dalam dirinya tujuan atau cita-cita dia, keinginannya apa ini, itu. kemudian tiup lilin. Boleh tidak? Ya jawab. Nah, sesuatu yang jelas tasyabuh dengan kufar, haram, lihat bagaimana dia meliuk-liuk ke sana kemari untuk mengikuti kemauan dan keinginan orang agama dipaksa untuk mencocoki dan menuruti kemauan orang. Agama mengajarkan syukur kepada Allah begini-begini. Dengan ulang tahun kita mengingat hari di mana kita dilahirkan. Itu kenikmatan Allah. Dilahirkan di dunia ini untuk kita beribadah ke sana kemari. Nah, maka kesimpulannya boleh, bagus. Eh, karena kita mengingat untuk bersyukur kepada Allah dilahirkan di muka bumi ini sehingga bisa beribadah kepadanya. Lihat. Makar, khadi'ah, hilah, berbagai macam cara yang diajarkan padanya untuk bisa mengkelabui syariat. Meniup lilin begini, jawab dia itu kan api. Nah, api itu ah syaitan musuh kita itu diciptakan dari api. Nah, musuh manusia ini ya dengan dipadamkan di tiup berharap kita bisa mengalahkan syaitan, mematikan syaitan maka bagus itu. Faya subhanallah diputar balik dikemas demikian rupa barang yang haram utasyabbu dengan kufar dan orang-orang fasik bisa menjadi sesuatu yang indah dan baik. Ro'yu. Is itu memang yang diajarkan. Mengikuti kebiasaan atau apa yang diinginkan kebanyakan orang. Makanya Imam Ibnu Battah rahimahullah sebutkan fa innar ra'ya yukhti wa yusib. Yakum war ra'ya jauhi ra'yu kata Imam Ibnu Battah. Karena ro'yu itu bisa salah, bisa benar, nggak ada jaminan. Kalaupun benar bukan di atas ilmu kebenarannya, kebetulan. Kebetulan benar. Barang yang kebetulan itu tidak menunjukkan kepintaran orangnya. Tapi kebetulan. Beda kan? antara dua orang misalnya, yang satu nggak ahli, ini seorang biasa nggak tahu menau tentang apa misalnya seni memanah misalnya, nggak nggak paham teorinya bagaimana, harus belajar bagaimana, suruh manah sekarang dia bidik, dia lepas kok subhanallah pas kena tengahnya jeret pas titik tengah. Kebetulan. Suruh ngulangi ya nggak bisa. Kebetulan pas. Ya nggak menunjukkan kepintaran dia. Beda dengan orang yang belajar, tekun, berlatih, ya, pelajari seninya begini, teorinya begini, begini, begini. Belajar lama, berlatih ketika dia lepas dan kena, masya Allah. Rokyu ketika benar tidak menunjukkan kepandaian orangnya, tidak menunjukkan itu berarti benar. Makanya yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taalaan yang menafsirkan Quran dengan rokyunya, fa'in in asoba fakat akhta Kalaupun dia benar, salah dia. Karena tanpa ilmu, benarnya karena benar kebetulan, ketepaan, bukan berdasarkan ilmu. Bukan jalannya untuk kamu seperti itu agar benar. Agama bukan dengan dengan dasar kebetulan, tapi dengan ilmu yang harus kamu pelajari kamu ketahui itu sifat yang ada di dalam ro'yu makanya al-imam ibnu battah rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk menjauh dan berhati-hati dari berbagai macam rokyu tersebut Allah taala alam kita skors untuk persiapan salat insyaallah kita lanjutkan sesi kedua ba'da sholat. Allah taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah